Babat Tanah Leluhur. Kali ini dalam episode ke-13 dengan judul Fajar Menyingsing di Bumi Mataram. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Haris Sabar dengan sutradara Thomas Agi. Pada seri yang ke-19 ini menampilkan Rio Sempana sebagai Raden Purbaya, Yuli sebagai Cempaka, Wenda Lubis sebagai Si Amista, Mujadi sebagai Raden Landayan, Ape Burhan sebagai Ki Sedawarna, Mas Yoko sebagai Raka Parumpang, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. kisah yang lalu diceritakan, Raden Purbaya terpaksa tidak mengacuhkan utusan negeri tetangga yang ingin menjumpainya dan mengucapkan bela sungkawa. Raden Purbaya bergegas menuju bilik cempaka ketika mendengar keadaan cempaka yang kembali tidak sadarkan diri. Apa yang telah terjadi dengannya lagi? Uh, hamba tidak tahu. Hamba tidak mengerti. Dia tiba-tiba saja mengerang dan kemudian pingsan ketika sedang mengamati uh, benda ini. Hmm. Agaknya ini sebuah lencana. Terbuat dari logam emas. Lencana bergambar burung Garuda. Hmm. Aku harus segera menolong kembali. kembali menyalurkan hawa hangat dari tenaga saktinya. Dan kemudian ketika Cempaka menjadi sadar kembali, ia terus menyalurkan tenaga saktinya untuk memperkuat diri Cempaka. Dan setelah sekian lama... cukup, cukup adik Purbaya. Terima kasih atas pertolonganmu. Ada apa, Kak? Kenapa kakak jadi seperti ini lagi? Bukankah sudah cukup baik kesehatan kakak air-air ini? Tiga hari sudah saya membantu kakak. Dan kakak... Uh, ya, ya, aku... Aku mengerti. Aku mengerti. Uh, hanya... aku teringat dengan semua kejadian itu. Aku Aku teringat peristiwa malam itu. Ceritakanlah, Kak Cempaka. Ceritakanlah apa sesungguhnya yang telah terjadi. Hmm, hampir tidak tahan rasanya hati ini menunggu kesembuhan Kak Cempaka. Hmm, saya ingin menanyakan tentang peristiwa malam itu. Ceritakanlah, Kak. Malam itu, Aku aku sudah lelap tertidur. Aku seakan-akan tidak memiliki lagi kekuatan untuk menggerakkan kelopak mataku sedikit pun. Ya, aku aku tertidur pulas hingga hingga ku dengar teriakan yang sangat mengerikan dari kandalan Dayan yang terbaring di sisiku. Aku tersentak dan Aku melihat seorang pemuda tampan di sisi tempat tidurku dengan wajah yang mengerikan. Oh, aku aku yang berada dalam keadaan mengantuk dan lelah seketika bangkit berdiri dan menyiapkan tenaga. Oh, akan tetapi belum lagi aku sempat menyerangnya. Sebuah pukulan yang bertenaga luar biasa menerpa dadaku dan aku aku jatuh di atas tubuh kandalan Dayan. Kandalan Dayan. Oh, Dayan. siapakah kau? Mengapa kau datang dan melukai kami? <laughs> Aku datang kemari adalah untuk memberikan peringatan pada seluruh istana ini dan juga seluruh karang sedana bahwa kalian semua adalah bukan apa-apa dan kalian masih tetap kecil dan hijau seperti waktu-waktu yang lalu. Oh, apa? Apa maksudmu? Aku tidak mengerti. Kau akan menjadi jelas jika telah sampai di akhirat. <sighs> Kalian berdua harus bersiap untuk mati. Dinda, Dinda Wulan. <laughs> Bersiaplah. Tenanglah, Kanda. Biarlah aku akan menghadapi pemuda gila ini. Kau, kau jahat sekali anak muda. Iya, jahat. Aku memang jahat. Aku memang jahat. Sekarang kau harus mampus anak muda. celaka, aku telah meninggalkan daya yang jauh-jauh. Mampuslah kau! Bandar! Bandaran dayar! Setan kau! Hai, kia! Hai, kia! Raden! Raden Sanjaya! Cepat <laughs> tinggalkan <laughs> tempat ini sebelum mereka terbangun. Tinggalkan tempat ini, Raden Sanjaya. Selamat tinggal sobat. Iya. Uh, setan. Siapakah anak muda telengas dan keji seperti itu? Oh, Kanda. Kanda. Kanda Landayan. Oh, tolong. saat itu aku tidak tahu apa-apa lagi. Aku tidak sadarkan diri. Dan setelah dua hari dua malam, aku baru tersadar kembali. Siapakah orang itu sebenarnya? Sanjaya. Kau bilang dia bernama Sanjaya dan dipanggil dengan sebutan Raden. Siapakah dia? Aku akan menyelidikinya. Kau pasti akan kutangkap dan merasakan pembalasanku. Pembalasan dari aku, Raden Purbaya. Awas, tunggulah kau, hai Raden Sanjaya. Dan baru saja aku menemukan Benda ini di sudut kamarku, Raden. Uh, ini aku aku menemukannya dan uh, hatiku jadi berdebar keras ketika memandang benda ini. Uh, ini kau lihatlah. Lencana burung Garuda terbuat dari logam berlapiskan emas. Ah, apakah Apakah ada hubungannya benda ini dengan pembunuh kejam itu, Kak Cempaka? Aku... Aku tidak tahu, Raden. Aku tidak tahu. Ia mengatakan bahwa hendak memberikan peringatan pada Karang Sedana. Iya, Karang Sedana bukanlah apa-apa. Karang Sedana masih tetap kecil dan hijau seperti dahulu. Iya, ini pasti ada hubungannya dengan hubungan ketatanegaraan. Ya, ini ada hubungannya dengan negara-negara tetangga kita. Pasti. Aku yakin itu, Kak Cempaka. Oh, tapi, bukankah uh, rencana ini adalah milik Prabu Sora? milik Galuh yang kini dikuasai oleh Prabu Sora? Kau salah, Kak. Kau salah. Galuh kini telah dikuasai kembali oleh penguasa lamanya dikuasai oleh Raden Sanjaya. Uh, Raden Ra, Raden Sanjaya? Ya. Raden Sanjaya bersama-sama dengan Bibi Ulan dan Paman Saka Palwaguna berhasil mengusir Prabu Sora dan para tokoh-tokoh yang menguasai istana itu. Oh, ja, jadi jadi maksud Raden Raden mencurigai keterlibatan Raden Sanjaya, putra dari Prabu Sana, terlibat dalam pembunuhan ini. Hmm. Bukankah Kak Cempaka telah melihat dan mengenal rupa pembunuh itu? Oh, iya, aku mengenalnya adik Purbaya. Aku mengenal dan mengingat dengan jelas wajahnya itu. Jika aku bertemu dengannya, aku pasti tidak akan melupakannya. Nah, aku akan segera pergi ke Galuh kakak harus menyertaiku. Dan jika itu terbukti benar, penguasa Galuh itu yang merupakan pembunuh ayahandaku, Kakang Landayan, serta kakek Mamangku Raya, aku akan menuntut balas. Oh, uh, kau peganglah rencana itu, simpan dan jangan sampai hilang. Hmm. Beristirahatlah, Kak. Aku akan membicarakan masalah ini dengan Paman Sedawarna dan para pejabat istana lainnya. Paman, uruslah baik-baik Tuan Putri Cempaka. Berhati-hati, jangan sampai terjadi hal seperti tadi lagi. Uh, ampun tuanku, ampunkan hamba. Sebenarnya lah, tugas hamba dalam istana ini adalah demikian. Dan jika memang tuanku kurang berkenan, tuanku dapat menghukum hamba. Uh. Paman Ramunda tidak bersalah. Biarpun dia seorang tabib yang baik, tapi jika kesulitan itu datang dari aku sendiri, tentu dia tidak akan sanggup berbuat banyak adik Purbaya. Aku mengerti, tapi berhati-hatilah kau menjaganya. Uh, hamba mengerti, Raden. Akan hamba laksanakan tugas hamba dengan sebaik-baiknya. baru saja meninggalkan istana ini. Biarlah, Raden. Aku akan mengejarnya. Jangan. Jangan, Paman Warna. Utusan itu tidak bersalah. Dia datang kemari justru hendak menyampaikan ucapan bela sungkawa. Ah, ucapan bela sungkawa palsu. Hm. Jika memang dengan bukti seperti ini dan dengan pengenalan dari Tuan Putri Cempaka, mereka tidak akan bisa mungkin lagi. Benar, mereka tidak akan bisa mungkir lagi Kakang Sidawarna. Tapi utusan-utusan itu tidak tahu apa-apa. Apa yang akan kita perbuat dengannya? Hah? ingin memberikan ajaran menyiksanya? Aku kira kita, Karang Sedana, bukanlah kelompok orang-orang yang seperti itu, yang tidak mengenal adab. Hmm, ya, aku setuju dengan pendapat Paman Raka Parumpang. Aku tidak ingin menyusahkan utusan-utusan itu. Oh, tapi Raden, setidak-tidaknya walaupun sedikit kita harus menunjukkan bahwa kita Karang Sedana tidaklah bodoh, tidaklah buta dan gentar menghadapi mereka, Raden. Kita memang tidak bodoh, tidak buta, dan juga tidak gentar. Tapi kita tidak ingin menjadi orang yang ceroboh dan gegabah. Aku akan membalaskan semua dendamku ini kematian ayahandaku, Kakang Landayan, dan juga kakek Mamang Kuraya. Tapi aku tidak ingin mereka yang tidak berdosa menanggung akibatnya. Akibat dari kebiadaban Raden Sanjaya. Hmm. Lalu, apakah dengan demikian Raden akan membiarkannya? Raden tidak ingin mengangkat senjata pada Galuh yang telah berbuat seperti ini, Raden. Benar. Aku tidak akan membiarkannya. Aku tidak akan mengangkat senjata, atau setidak-tidaknya tidak akan memulai dahulu mengangkat senjata. Aku tidak ingin mengerahkan pasukan dan mengorbankan ribuan prajurit yang tidak tahu menahu terhadap masalah ini. Tidak tahu menahu? Oh, jika begitu, mm, uh, mohon ampun, ampunkan hamba Raden. Jika hamba mengatakan bahwa sesungguhnya Raden bersalah, Raden keliru. Raden keliru jika menilai ini adalah masalah pribadi. Raden, ini adalah masalah Karang Sedana. Dan masalah Karang Sedana adalah masalah seluruh penduduk. Dan juga saya yakin seluruh rakyat akan dengan senang hati mengangkat dan mengorbankan jiwa mereka demi Karang Sedana untuk membalaskan sakit hati mereka yang teramat sangat pada orang yang telah berbuat biadab pada junjungan dan sembahan mereka, Raden. <sighs> Ya, aku mengerti akan kesetiaan rakyatku, Paman. Tapi aku tidak ingin melibatkan mereka. Aku merasa sanggup untuk menyelesaikannya sendiri biarlah aku mencobanya. Aku mencoba menyelesaikan masalah ini bersama-sama dengan Kacempaka. Dan bila mana aku tidak berhasil, aku serahkan semuanya kepada paman. Paman boleh mengambil keputusan bersama untuk melakukan tindakan. Ya, benar Kakang Sidawarna. Ini semua adalah kebijaksanaan dari Raden Purbaya kebijaksanaan dari seorang manusia utama. Keputusannya tersebut telah mencakup masalah kemanusiaan yang hampir tidak dapat kita selami dengan berpikir pendek. Hei, apakah kau hendak mengatakan bahwa semua yang kukatakan adalah hasil dari pikiran pendek, pikiran kerdil begitu? Sudahlah paman, jangan paman teruskan lagi. Dengarlah keputusanku paman Sedawarna. Aku mengerti semua yang paman katakan adalah bentuk dari sikap dan kesetiaan seorang abdi, seorang kaula. Dan itu pula cermin dari jiwa seorang ksatria. Aku tahu. Aku mengerti, Paman. Hmm. Tapi yang kini aku pikirkan, tidak hanya sekedar masalah itu, masalah kesatria dan kesetiaan. <sighs> Aku memikirkan masalah ini dengan lebih jauh lagi, yaitu kemanusiaan. Kemanusiaan Paman Sedawarna. Aku harap kau mau mengerti dan memberikan kesempatan padaku. Ah, ampun tuanku. Semua keputusan sesungguhnya lah berada di tangan tuanku. Hmm, ya. Tuanku benar. Tuanku benar. Uh, lakukanlah apa yang terbaik yang dapat tuanku lakukan. Dengarlah, Paman. Aku akan berangkat segera setelah Tuan Putri Cempaka sembuh. Dan untuk itu, aku menyerahkan tanggung jawab dalam istana Karang Sedana ini pada Paman Sedawarna. Nah, aku harap kalian semua menjadi saksi atas keputusan yang telah kubuat. Mulai saat ini, keputusan dari Paman Sedawarna adalah merupakan keputusan dariku, penguasa istana ini. Semua perintah tuanku akan hamba junjung tinggi-tinggi. pejabat istana tunduk taat dengan keputusan dari Raden Purbaya. Akan tetapi, seorang di antara mereka nampak kecewa. Nah, para pendengar sekalian, Apakah yang kemudian akan terjadi? Siapakah yang tidak merasa puas dengan keputusan yang dibuat Raden Purbaya? Dan bagaimanakah dengan hubungan Raden Purbaya dan Cempaka? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-13, Fajar Menyingsing di Bumi Mataram yang dipersembahkan oleh Bombat, Prokol dan Proma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa. Pada seri yang ke-20 ini menampilkan Rio Sempana sebagai Raden Purbaya, Yuli sebagai Cempaka, Mas Yoko sebagai Raka Parumpang, Susi sebagai Nyi Pudakwangi, Asti Asdi Suhastra sebagai Mamang Kuraya, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Raden Purbaya menyerahkan kekuasaan Karang Sedana untuk sementara waktu pada Kiai Sedawarna. Seluruh pejabat istana tunduk dan taat pada keputusan tersebut. Akan tetapi, salah seorang di antara mereka kelihatan tidak menjadi puas, dan dia adalah Raka Parumpang. Tuanku Putri Budak Wangi. Ada apa kau mencariku? Uh, maaf Tuanku. Uh, eh, Tuanku Raka Parumpang ingin bertemu dan Tuanku kini tengah menunggu di Taman Sari, di tempat biasa. Ah, baiklah, katakan. Aku akan segera ke sana. Berhati-hatilah tuanku. Dayang Melati yang menjaga tuanku mungkin sebentar lagi kembali. Uh, Aji Konda telah tiada. Siapa lagi yang aku takuti sekarang? Purbaya walaupun seorang anak yang sakti, tapi dia tetap seorang anak. Seorang anak yang mudah untuk kukuasai. Tenang sajalah kau. uh, Baiklah, hamba permisi Tuanku Budak Wangi. Ada apa kau memanggilku Kakang Raka? Istana ini sebentar lagi akan menjadi kosong. Tidak ada seorang pun dari turunan Aji Konda di sini. Uh, maksudmu, Raden Purbaya sudah memastikan hari keberangkatannya? Oh, belum. Belum, Nyai. Tetapi baru saja Raden Purbaya menyerahkan kekuasaan Karang Sedana ini untuk sementara pada Kiseda Warna. Heh, mengapa tidak kepada Kakang? Bukankah Baginda jauh lebih mempercayai Kakang untuk segala macam urusan yang berkenaan dengan ketatanegaraan. Eh, entahlah, Nyai. Oh, mungkin semua ini karena anak itu lebih dekat kepada Kiseda Warna daripada diriku. Ah, sayang sekali, Kakang. Ah, apakah ah, apakah tidak sebaiknya aku menemuinya dan membujuknya untuk menarik keputusannya? Oh, jangan, Nyai. Jangan. Uh, Perbuatan itu justru akan menimbulkan kecurigaan saja. Uh, biarkan saja. Tanpa Aji Konda di sisinya, kita akan lebih mudah untuk menyingkirkannya. Uh, tapi... Tapi kita harus menunggu saat yang tepat. Tidak bisa bergerak semau kita sendiri. Uh, tanpa Aji Konda, anak itu justru akan semakin terikat. Kita dapat menekannya, menekan dengan tanggung jawab yang dibebankan orang tuanya. Hmm, anak sebaik dia tidak akan mungkin berani lagi menolaknya. Justru manakala ayahnya telah tiada. Hmm? Dan dengan hubungan suami istri, secara langsung Tata akan jatuh ke tangan anakku jika Purbaya telah tiada. <laughs> Kau cerdik sekali, ha? <laughs> nah, berhati-hatilah. Jangan sembrono bertindaknya. Hmm. Aku memanggilmu kemari adalah untuk mengingatkanmu, untuk lebih menahan diri dan jangan melakukan tindakan ataupun tentangan jika mendengar keputusan yang telah dibuat oleh Raden Purbaya. Hmm? Nah, terimalah itu semua dengan lapang dada. Kelak semua akan menjadi milik kita. <laughs> Lalu bagaimana dengan semua rencanamu dulu? Berapa banyak prajurit yang dapat kau pengaruhi? Eh, hampir tidak berarti, Nyai. Tidak berarti dua orang perwira dan sekitar prajurit yang di bawah kekuasaannya. Aku tidak dapat berbuat banyak. Aku hanya dapat mendekati orang-orang tertentu saja. Mereka yang dahulu merupakan pengikut suamimu. Ah, eh, kebijaksanaan Aji Konda dan anak itu membuat aku tidak berani mempengaruhi orang-orangnya. Berbahaya sekali, Nyai. Uh, iya, iya. Kau benar. Kita memang harus berhati-hati. Kita akan mempelajari setiap kesempatan. Hmm. Hingga tiba hari perkawinan putriku dan Raden Purbaya. Ya, itulah yang sebaiknya kita lakukan saat ini. Uh, aku kira cukup pertemuan kita, Nyai. Aku kembali dahulu. Dan aku akan menghubungimu jika kelak aku memerlukannya. Aku menunggumu, Kakang. Thank you. Sementara itu, Cempaka berusaha untuk segera menyembuhkan lukanya. Dan setelah dua hari berlalu, Rasa sakit di sekitar dadaku sudah jauh berkurang. Uh, hanya tenagaku belum pulih kembali seluruhnya. Uh, Hup. hei, Kurasa dalam waktu satu dua hari, kesehatanku ini akan sembuh seluruhnya. Dan tenagaku tentu akan kembali sepenuhnya. Dan pada saat itu, aku akan meninggalkan Karang Sedana untuk mencari pembunuh kejam yang bersimaharaja maharaja lela di istana ini. Oh, untuk itu, Aku harus menjenguk makam kakek dan kakang Landayan. Uh, karena bukan tidak mungkin Adi Purbaya mengharapkan kepergianku lebih cepat lagi. Dan saat ini aku harus menjenguk makam kakek dan kakang Landayan. Ya, aku akan mencari kuda di halaman istana. kemanakah Tuan Putri Cempaka? Um, aku hendak keluar mencari angin. Uh, kau tidak usah katakan kepergianku ini pada siapapun. Hup! Cempaka menghela kudanya perlahan-lahan menuju pintu gerbang dan setelah tiba di mulut gerbang, ia memacu kudanya menuju arah barat kota raja. Sementara itu, baru saja Cempaka meninggalkan gerbang istana. Raden Purbaya kelihatan tengah sibuk mencarinya dan akhirnya Kak Cempaka! Kak Cempaka! Uh, apakah Raden tengah mencari Tuan Putri Cempaka? Benar. Apakah kau melihatnya? Iya. Hamba baru saja bertemu dengannya, Raden. Beliau tengah mempersiapkan kuda di halaman Untuk itu, segera saja Raden Purbaya berkuda mengejar Cempaka. istana menjelang sore hari. Kacempaka. Mengapa kakak meninggalkan istana? Bukankah Luka kakak belum lagi sembuh dengan sempurna. Oh, maafkan aku, adik Perbaya. Aku tidak tahan dan rindu ingin mengunjungi mereka semua. Mereka semua adalah orang-orang yang sangat baik padaku. Ayahandamu yang telah begitu baik padaku mau menerimaku tidak sebagai seorang hamba bahkan mengangkatku sebagai putri angkatnya. Kakek Mamangku Raya adalah satu-satunya orang tua yang sangat dekat denganku. Yang kuanggap bagaikan kakekku sendiri. Sedangkan Kandalan Dayan adalah suamiku yang telah banyak aku kecewakan. Hmm. Kak Cempaka, kakak Ngandayan sedikit pun tidak merasa kecewa padamu. Ia menghormatimu. Dan itu semua telah dikatakannya padaku. Kukira sebelum ajalnya pun dia telah menyatakan padamu bahwa dia tidak merasa kecewa padamu. Kamu tidak berbuat satu pun yang membuatnya sakit hati. Hmm. Dan jikapun memang ia pernah merasakan sedikit hal itu, sudah sejak dulu, sejak dua tahun yang lalu, ia memaafkanmu. Karena itu, kau tidak perlu merasa berdosa. Kau, kau tidak mengerti persoalannya, adik Purbaya. Siapa bilang? Aku tahu semua persoalannya. Aku tahu, Kak. Semua tentang hal kalian. Semuanya. Bahkan yang paling kakak anggap sebagai satu rahasia. Oh, kau, kau. Ada apa, Kak? Kakak merasa malu. Uh, tapi, tapi, mengapa ia harus menceritakan itu semua kepadamu? Mengapa? Entahlah, Kak. Kukira... Kukira... Tapi... Sudahlah. Kita tidak usah membicarakan masalah ini lagi. Sekarang, marilah kita mengheningkan cipta. Memohon pada Dewata Agung agar memberikan tempat yang lapang bagi semua orang-orang yang kita cintai ini di nirwana sana. Marilah adik Purbaya. Beberapa saat, kedua remaja itu terpekur di depan makam kakek Mamang Kuraya. Mereka memusatkan seluruh pikirannya pada Hyang Agung, memohon agar memberikan tempat yang lapang di Nirwana. Tanpa terasa, senja pun datang. Suasana di sekitar makam keluarga istana menjadi semakin mencekam dalam kesunyiannya. Marilah kita kembali ke Cempaka. Hari sudah menjadi gelap. Kau harus beristirahat kembali. Kau harus segera sehat dan memulihkan tenagamu. Ah, baik. Baiklah. Uh, mari kita kembali. Kenapa berhenti, Kak? Ada apakah? Uh, eh, uh, eh, adik Purbaya, uh, bukankah, bukankah, uh, sudahlah, tidak mungkin. Mari kita kembali. Ada apa, Kak? Kenapa kau tiba-tiba berhenti? Apakah ada sesuatu dalam pikiranmu? Uh, uh, tidak, sudahlah. Uh, tidak mungkin. Ayolah, katakanlah dulu, Kak. Kau membuat hatiku menjadi berdebar dan bertanya-tanya. Eh, eh, bukankah... Bukankah kakek Mamang Raya menguasai Aji Mati Suri? Aji Mati Suri? Ya, Aji Mati Suri. Kakek telah memberikan kunci dari Aji itu kepada kita beberapa tahun yang lalu. Tujuh hari. Hmm. ya, ya. Celaka, kita telah menguburnya. Aku melupakan itu semua. Ayo, cepat, Kak. pasukan setan kuburan, Raden Purbaya mencengkram tanah pekuburan dan kemudian mulai menggalinya. Ayo, cepat kak, cepat! Ya. Raden Purbaya menggali dan terus menggali. Sementara itu Cempaka mengikutinya dengan setengah hati. Ia tidak yakin keajaiban itu akan terjadi. Dia petinya, Kak. Ayo, angkat cepat. Ayo, angkat ke cempaka. kakek, kakek, cepat kak, keluarkan kakek dari dalam peti ini. أحمد menolongnya, Kak. tapi, tapi bagaimana adik Purbaya? Keadaan kakek sangatlah parah. Seluruh tulang-tulangnya remuk oleh pukulan yang ganas. Tak ada lagi yang mampu mengobati. Kecuali, kecuali nenek tua itu. Iya, nenek Jampi. Kau benar adik Purbaya, kau benar. Ayolah, kita tinggalkan segera tempat ini kita tinggalkan. Tapi cepat, kau rapikan kembali makam itu. Iya. Aku tidak ingin terjadi kegemparan. Cepat, Kak. Iya. Aku akan mencoba terus menyalurkan hawa saktiku. Hup! saja, kedua remaja tersebut telah berderap di atas punggung kuda mereka. Dan Raden Purbaya berkuda bersama-sama dengan kakeknya. Cempaka tidak mempedulikan lagi keadaan dirinya. Nah, para pendengar sekalian, apakah yang akan terjadi kemudian dengan kakek Mamang Kuraya? Apakah ia berhasil disembuhkan? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah baba Tanah Leluhur ini dalam episode ke-13 Fajar Menyingsing di Bumi Mataram yang dipersembahkan oleh Bombat, Prokol dan Proma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.